الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang saya muliakan keluarga besar daripada Ibu Hajah Riani dan juga semuanya para hadirin mobil khusus para asatir yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semoga tadi kita dengar mudah-mudahan terlaksana nanti kita semuanya bisa masuk bisa masuk dan yang jawab separuh sisanya gimana masuk surga tertarik aja udah tarik kalau tadi dipaksa kalau ini tarik semoga kita semuanya nanti kelak masuk amin ya robbal kalau jawabnya semangat malaikatnya nulisnya semangat, semangat. insya Allah ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Terima kasih kepada sahibul bait dan kita semuanya. Karena Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan lagi di dalam majlis ilmu yang sangat luar biasa Tidak ada yang lebih baik daripada majlis Al-Qur'an Seperti baginda Nabi Muhammad menjelaskan Khairukum man wa Qur'ana wa'allamah Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, Allah. Ini istimewa ini. Ini bukan untuk masuk ke tema kita. Karena semuanya adalah rujukannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang paling dicintai oleh Allah. Al-Qur'an itu adalah paling dicintai oleh Rasulullah. Pedoman kita, pegangan kita sampai nanti untuk berlomba-lomba tadi itu Iqra wartaqi. Nah, ini sebetulnya namanya nama hadis dari hadis diambil. Mungkin sudah tahu semuanya. Jadi kalau mau perlombaan siapa yang paling tinggi nanti di sorga adalah orang yang paling membaca, menghafal, mengamalkan isi Al-Quran. Baca iya, iya. Karena Rasulullah jelas, lafadznya jelas ikhra. Makna dalamnya mengerjakannya. Tapi semuanya dapat kita. Yang membaca insya Allah naik ke atas Yang menghafal Kayaknya lemes Dan tadi udah 13 ayat loh lumayan Saya perhatikan subhanallah tutup-tutup Kayaknya tutup beneran kayaknya eh, Kayaknya nih nggak tahu kalau ini belakang-belakang Sekarang mushafnya ditutup Handphonenya Buka <laughs> Ini luar biasa subhanallah Tapi nggak apa-apa dah Insya Allah mudah-mudahan niatnya baik Tapi terus berusaha Mudah-mudahan ini untuk bekal kita nanti berlomba-lomba Di dalam surganya Allah yang paling tinggi karena nanti ada orang yang nyesel itu adalah di dalam surga ada orang yang nyesel kata Rasulullah tidak ada semuanya enak tapi ada yang nyesel nyeselnya kenapa kok teman saya lebih tinggi dari saya padahal dia sudah di surga sedih. Kenapa? Kepingin seperti dia, tapi sudah ditutup amalan kita. Makanya kalau yang sekarang beramal baik, sekarang berlomba-lomba, insya Allah nanti kita akan di surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan yang paling tinggi kita tahu surganya Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kaitannya dengan tema kita amalia atau apa saja sih yang diajarkan ketika kita ini sekarang Alhamdulillah Kemarin Idul Fitri, sebentar lagi Idul Kemarin hari raya beras, sebentar lagi hari raya Daging ya, ya kambing, ya sapi, ya apa aja dah Artinya apa? Unta juga boleh Artinya Idul Adha itu berkaitan dengan haji dua. Dua, subhanallah. Idnya dua. Ada Idul Adha yaitu tahiyah, kurban. Ada lagi Id di situ ada Arafah tanggal sembilannya. Berarti haji. Kaitannya sangat luar biasa. Ada apa di dalam bulan haji? Ada kemuliaan apa di dalam bulan haji? Mudah-mudahan kita semuanya yang belum berangkat haji bisa naik haji. Amin. Yang sudah Allah mudahkan lagi insya Allah. Itu Allah Jalla Jalaluh memanggil kita. Memanggil, dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena ada keistimewaan di dalam bulan haji untuk siapa? Untuk yang haji dan untuk yang tidak atau yang belum berangkat haji atau yang sudah tapi tahun itu tidak berangkat haji. Ini Rasulullah sayang semuanya. Pertama kali Allah yang memanggil dalam surat Haji ayat 27 Adzin bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat ada hari-hari yang sudah ditentukan artinya maklum, maklum yang sudah diketahui, yang sudah diketahui berarti yang sudah ditentukan. Kita tadi baru dibagi selebaran untuk semester yang akan datang udah tahu eh kosongkan waktunya jangan bilang aduh datangnya waktunya pas saya lagi nah, makanya panitia ini istimewa kasih untuk berapa bulan 6 bulan ke depan kurang lebih betul atau betul atau 4 bulan atau 5 bulan ini dikasih waktu ini jadi kosongkan kosongkan supaya tidak ada alat sah. Begitu juga haji fi ayyamin ma'lumat pada hari-hari yang sudah ditentukan. Itu adalah hari-hari haji. Sampai Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an wal fajri wal ayalin ashr. Subhanallah wal fajri demi waktu fajar. Kenapa waktu fajar? Waktu fajar itu adalah waktu yang paling mulia. Waktu fajar adalah waktu yang disaksikan bacaan al Quran dalam Al-Quran katakan apa dalam Al-Quran dijelaskan bahwa waktu fajar adalah waktu yang disaksikan kalau untuk membaca Al-Quran membesarkan Allah waktu fajar itu barokah dan luar biasa sampai sunnahnya sholat fajar itu sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya itu baru sun sunnahnya bagaimana dengan wajibnya subhanallah Luar biasa Allah berikan luar biasa keistimewaan demi keistimewaan. Itu walayalin ashar dan bersumpah Allah dengan sepuluh hari yang kedepannya tidak disebutkan bulan apa tapi ulama menjelaskan yang diambil daripada para sahabat diambil dari Rasulullah sepuluh hari itu adalah sepuluh haji 10 hari pada bulan haji pada bulan haji yakni tanggal 1 Dhul Hijjah 2 sampai tanggal 10 10 karena itu adalah apa? Waktu yang mulia, waktu yang di situ umat Islam dari mana-mana memberhentikan segala aktivitasnya demi untuk memenuhi panggilan Allah Jalla Jalaluh. Waktu di situ orang-orang merendahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat semuanya sama. Semuanya memenuhi panggilan Allah pakaiannya sama betul apa betul ini subhanallah yang dari mana yatuna min kulli fajjin amik semuanya meninggalkan dari daerah-daerah yang berjauhan yang dekat semuanya datang ya Allah tidak ada yang berani menawar ada bulan haji ini penuh ini itu mau mintanya bulan apa bulan rajab aja dah Enggak, boh Nah, haji tetap pada fi ayyamin ma'lumat. Hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah mau membanggakan kepada para malaikat. Allah mau menunjukkan kebesaran Allah sebagai apa? Gambaran kecil ketika nanti kita di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar semuanya akan datang Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang ustadz, yang murid, yang soleh, yang toleh, yang laki, yang perempuan, yang dulunya sakit, yang dulunya sehat, yang dulunya kecil, dulunya tua, semuanya kumpul seperti haji. Makanya haji ini adalah untuk memperkecil atau contoh Contoh saja nanti kita di mahsyar Di padang mahsyar Semuanya pada pengen masuk surga enggak? Masuk padang mahsyar dulu apa enggak? Nah, di padang mahsyar itu ada cerita yang mengerikan luar biasa. Allah kumpulkan semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir nanti hari dia kiamat di mana di padang mahsyar. Pertama kali Allah diamkan mereka semuanya. Allah didiamkan. Orang paling bingung kalau didiamin ya. Bu oh. Suaminya diemin Kira-kira gimana? Bingung apa tidak? Dikasih duit tapi didiemin Gak diajak ngomong Gak diajak bergurau Gak diajak macam-macam dah Diemin aja Kira-kira bingung gak? Bingungnya apa? Nah, paling ibu yang kejam bilang, ah, emangnya dia aja yang bisa diem? Eh, eh, ini diam diam ini gimana apa maksudnya subhanallah istilahnya membiarkan sampai dalam sikot talik barang siapa membiarkan istrinya selama nah itu apal tuh <laughs> padahal nggak pernah baca tuh dengerin aja itu para lelaki ini yang harusnya apa tuh pada diem kalau saya meninggalkan istri saya selama Tuh, apalagi sebelah sini kayak nggak denger. Miknya sampai ke sebelah. Gitu. Padahal yang suruh baca itu yang sebelah sini apa sebelah sana? Kok bisa hebat sini rupanya apal sini banyak apal itu Jangan-jangan antisipasi. Terang-terangan nggak apa-apa betul. Ya, ini subhanallah tiga bulan berturut sorot atau atau atau atau saya berikan memenang untuk lah macam-macam sudah ini kayak ngancem supaya apa orang laki jangan sembarangan udah nikah jangan didiemin istrinya bukan hanya nafkah nafkah dikasih ada lagi satu lagi nafkah tohir dan batin batin bukan hanya hubungan badan maaf maaf tetapi ngobrol ini itu kalau didiemin aja kira-kira mau diapain ini saya sampai begitu dijaga orang perempuan dan ini penjagaan ini dijaga oleh Rasulullah ketika haji wada ketika haji wada Rasulullah pesen subhanallah ini bukan bela wanita tapi yang dipesan oleh Rasulullah SAW ketika khutbah di dalam haji wada Bu, mau dengerin nggak? Ya. Apa nggak usah ada cerita? Nanti aja yang lain ya. Ini khusus untuk wanita. Di antaranya di dalam Hujjatul Hajjatul Wada, Rasulullah ketika Haji Wada itu menceritakan tentang hukukul insan atau istilahnya hak asasi manusia. Itu Rasulullah iklankan dalam khutbahnya yang paling dahsyat adalah khutbah di dalam Arafah ketika Hajjatul Wada. Ketika Hajjatul Wada, Rasulullah kenapa dinamakan Hajjatul Wada? Karena Rasulullah hajinya cuma sekali, sekali ketika terakhir Bukan berarti dilarang dua kali. Sebagian orang mengatakan Rasulullah hajinya sekali, maka orang lain harus kali. Dari mana larangan itu? Ini kadang-kadang kefahaman yang agak cekak. Cekak atau cekak? Kalau celana pendek, kalau baju Nah, ini cekak mengutubin Rasulullah haji sekali karena memang hajinya Rasulullah pada akhir tahun akhir hayatnya tinggal tiga bulan Rasulullah meninggal Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hid bener kan kayaknya sih bener ya awal itu tanggal 12 Rabiul awal haji tanggal Nah iya Masa haji 10 10 kurbannya Nah, sembilan tuh Hijjah kurang lebih di situ paling pentingnya tanggal sembilannya Tanggal sembilan sampai tanggal ini dan seterusnya haji, Rasulullah kemudian habis bulan haji bulan apa? Muhar. Ha, kemudian apa? Safar, kemudian Rabiul Awal. Jadi bedanya berapa bulan? Tiga bulan kurang lebihnya tiga bulan setelah Rasulullah SAW haji meninggal makanya nggak bisa haji lagi hajinya terakhir karena memang baru diperintahkan haji masa haji sebelum diperintah Rasulullah nggak mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kecuali setelah diwajibkan oleh Allah Jalla Jalal itu Rasulullah mengerjakan makanya kalau dibilang Rasulullah hanya sekali maka tidak boleh dua kali siapa yang bilang Rasulullah itu karena di akhir hayat kewajibannya sekali mau dua kali tiga kali lihat sikon lihat situasi dan kondisi. Yang penting mengatakan yang kedua itu adalah bukan haji yang wa wajib. Paham apa tidak ini? Dan juga ada lagi haji bisa juga membadalkan kesalahan orang tuanya belum haji atau suaminya atau istrinya saya kepingin menghajikan orang tua saya boleh apa tidak? Syaratnya apa kalau haji? Sudah haji berarti haji kedua apa tidak? Rasulullah ngerjain nggak? Lu ngerjain? Kata sebagian orang kan nggak boleh kalau Rasulullah nggak ngerjain. Nah, ini hati-hati, kelihatannya sepele. Saya pernah satu hari ada ibu-ibu menangis depan saya. karena saya cerita begini bukan mau menyalahkan orang lain. Ada seorang ibu-ibu waktu itu menangis. Kenapa? Umroh dia waktu itu umroh. Lagi di tempat nangis. Tanya kenapa saya ini sering haji, sering umroh. Tapi pernah saya waktu mau berangkat dihina sama ustad, ustad lagi. Kenapa? Ibu mau masuk neraka, mau masuk surga. <laughs> Jelas pengen masuk surga. Ada yang mau masuk neraka? Kok saya diem? Aku kayak pasar. Ini padahal pengajian untuk kesana juga, saya madu sana. Ada nggak bapak-bapak mau masuk neraka? Alhamdulillah. Rupanya Ini luar biasa. Subhanallah. Ketika ibu itu menangis, mengatakan kenapa bu? Saya bilang kesian. Lagi umrah ini lagi umrah. Saya ini umroh sudah berapa kali betul kata dia. Dia mengakui umroh sudah berapa kali. Tapi dibilang sama Ustaz Yus, ibu mau masuk surga apa neraka? Kenapa? Kok ibu umroh bolak balik, bolak balik ibu umroh. Umroh itu sekali aja. Lainnya duitnya untuk bagi-bagi katanya untuk anak yatim, untuk ini, itu itu. Masya Allah, ngomongnya kayaknya bener kan? Tapi kok melarang ibadah? Rasulullah pernah nggak melarang? Tidak pernah. Kata ibu itu, terus gimana ibu? Saya sedih, saya udah datang berangkat nggak berangkat berangkat aja. Tapi hatinya sedih, takut dibilang masuk neraka. Kejam itu saja langsung kayak dia yang punya surga punya neraka. Ngomong, kenapa? Karena ibu uangnya untuk umrah, untuk ini lebih baik bagi-bagikan. Untuk... Padahal kata ibu, saya juga ngasih kok. Saya ngasih, malah kalau saya ngasih kayak umroh, pulang rezekinya tambah ya sama Allah. Jadi malah ngasihnya lebih banyak. Cuma ini serakah ini Ustaz ini. Pengennya jangan umroh, duitnya untuk sana aja. Yatim atau orang miskin atau ini nggak tahu dia yang menjagain begitu atau gimana nyari duitnya dengan begitu. Ini subhanallah Dia bilang begitu karena apa? Ibu berkali-kali ini tuh nggak perlu ini tuh Apalagi ha? Haji Rasulullah cuma sekali haji. Wah, boleh ini jadi bagaimana? Ini benar apa enggak saya? Saya dosa apa enggak? Saya ngeluarin, saya umroh, saya ini. Ya Allah, saya bilang itu Ustadz kejem banget. Kalau haji dan umroh itu ada janji dari Allah. Dibilang al hujjah wal umar wafdun min Mufu bila adalah delegasi utusan Allah. jamaah haji, jamaah umroh itu adalah khusus utusan Allah Allah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan tiga janjian yang paling terakhir janjinya ma'un fika ukhlifalahum idza unfika ukhlifalahum barang siapa yang mengeluarkan untuk haji dan umrah Allah akan gantikan kalau yang ganti Allah kira-kira sama apa lebih sini nggak mau Rupanya sudah nggak mau dilebih, udah kemarinnya udah penuh. Cukup pada lapor nggak sama amnesti ini sekarang? Ini subhanallah Kalau diganti sama Allah kira-kira lebih apa lebih banyak banget Percaya enggak? Percaya Yang ngomong siapa tadi? Allah melalui Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi lebih baik kita percaya Ustadz yang tadi apa kepada Allah dan Rasul? Kira-kira barang siapa? Kalau seandainya dikasih lebih banyak Maaf-maaf Orang kaya kalau baik beda dengan orang kaya tidak? Betul apa enggak? Orang kaya baik, dia duitnya bukan untuk sendiri. Dia ada orang yang perlu dibantu, dibantu terutama ibu dan ibu dan bapaknya, saudaranya, orang miskin. Kalau buat majelis taklim, kira-kira perlu duit nggak? Maaf, maaf. Kayaknya enggak. Makan datang dari langit sendiri Pak nah, kira-kira aja ada duitnya keluar nggak kira-kira oh untuk laptop aja untuk listrik duit nih betul oh, betul bukan hanya makan belum lagi yang lain belum lagi belum waktu belum ini ini adalah ini dikeluarkan di jalan Allah apa bukan jalan Allah ini mau mendatangkan rezeki Allah sudah berjanji Rasulullah berjanji Ukhlifalahum diganti oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah yang mengganti ini luar biasa. Kita harus husnudan kepada Allah. Berbaik sang sangka. Kita sama orang aja harus berbaik sangka. Sama orang-orang yang kita hadapi untuk suatu masalah kita selesai harus baik sangka apa tidak? Baik sangka gitu space semangat, semangat. Kita mau minta tolong sama orang. Kira-kira ah orang ini pelit gak bakal nolong. Kita datang apa enggak? nggak ada ya, ya, tapi baik sangka biasanya orang ini suka nolong nih saya lagi betul-betul memang ada mas Allah benar-benar datang cerita ini itu ditolong nggak kira-kira Insya Allah Karena orang itu tergantung keadaan Mungkin dia baik, dia kaya Tapi saat itu mungkin lagi ada mas Allah Tapi kalau Allah pernah ada masalah nggak? Kayanya pernah kurang apa tidak? Pernah punya utang? Kalau orang kaya? Banyak. Gak usah orang kaya. Negara Indonesia ini kaya apa kaya raya? Kira-kira ada utangnya nggak? Kalau jujur semua. Ini coba bayangkan. Tapi kalau Allah kaya raya apa tidak? Pernah dengar Allah ada punya utang? utang? Allah punya utang pernah nggak? Enggak yakin? Yakin. Tapi ada orang yang mengatakan Allah punya utang. Utang janji. Utang janji. Ya. Bukan. <laughs> Dan kalau Allah itu janji itu enggak utang. Pasti. Udah pasti. Kalau kita kalau kita utang biasanya kalau janji kita biasanya utang apa bukan? Karena bisa ditepati, bisa tidak namanya janji. Janji, janji, sekedar janji. Nah, tapi kalau Allah janji, pernah Allah nggak menepati? Iya. Nggak ada utang Allah, cuma ditunda bayarnya. Iya, iya, pasti apa tidak? Ini akidah, akidah. Ketika Allah Jalla Jalalu berjanji, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berjanji pasti tepat. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Mampu. Ini tadi Rasulullah mengatakan, "Ukhlifalahum pasti diganti." hati. Kalau orang bilang, kalau kamu datang ke tempat saya, nanti saya akan beri. Waktu ngomong lagi ada, pas datang lagi, nggak ada duit. Kira-kira dikasih nggak? Enggak, paling kalau baik minta maaf ya. Insya Allah bulan depan, bulan depan datang lagi. Pengalaman bro. Ini subhanallah. Tapi kalau Allah kapan Allah jadi pasti kecuali orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Katanya kami tidak mau ngikuti Muhammad. Oh. Kenapa? Tuhannya punya utang katanya. Ada dalam Al-Quran? Ada. Nih Ustaz kita akan baca ayatnya jelas. Bilang apa? Oman yukridillaha qardan hasanan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik berarti Allah utang katanya orang Yahudi ini nafsirnya begitu Berarti Allah miskin. Karena orang yang utang biasanya yang kaya apa yang miskin biasanya? kaya <laughs> Karena yang kaya kalau terpaksa atau berdagang, usaha itu utangnya utang usaha. Tapi yang biasanya utang itu biasanya yang mana? Yang kaya apa yang miskin? Yang umumnya? Miskin. Yang miskin itu yang utang utang maka kami tidak mau menyembah Tuhan kamu karena Tuhan kamu miskin soalnya suka utang mana dalilnya Quran katanya man yuqridillah qardan hasan barang siapa yang qard qard itu memberi utang kepada Allah oh, berarti Allah aja utang ini bukan Allah utang seakan akan berarti apa? Allah akan membalas kebaikan kita apapun kebaikan kita pasti Allah akan membalas seperti orang utang jangan diartikan tekstual begitu itu orang Yahudi begitu kalau kita baca ayat itu riwayatnya bagaimana ini sebab nusul dan seterusnya orang Yahudi menuduh Tuhan Allah kita ini adalah punya utang dan pakai Quran lagi Quran tapi dia memakai Al-Quran tujuannya untuk mengecilkan Islam bukan untuk membesarkan atau memuliakan is Islam makanya luar biasa Allah sudah berjanji Allah berjanji akan memberikan ibu niatkan ketika umrah niatnya sombong apa niatnya untuk lari daripada membagi kepada orang miskin atau apa tidak, justru saya sebelum berangkat saya malah ngasih, ngasih, ngasih dan berangkat. Pulang dari sana biasanya Allah kasih lebih lagi. Saya tabung lagi untuk berangkat. Sebelum berangkat dikasih lagi ini itu. Jadi saya malah bersyukur ketika ini. Apakah saya masuk surga atau masuk neraka. Kata saya ya Allah, justru ibu yang begini ini, kalau ibu rita ibu tahan daripada ujian ini, ibu masuk surga lebih dari yang lainnya. cepatnya. Enak apa tidak kira-kira? Oh, umrah dilarang, tidak ada larangan dari Rasulullah. Bahkan sahabat Nabi pada umrah di zaman Rasulullah berkali-kali. Bahkan Rasulullah pernah titip doa kepada Sayyidina Umar ketika berangkat um, umrah syarikni ya Umar. Syarikni ya Umar, ya Umar fi du'ai. Tolong doa saya gabung dengan doa kamu jangan lupa doain saya ketika waktu um, umrah berarti boleh atau tidak? Boleh apa tidak Pak? Kalau tidak, kira-kira Rasulullah titip apa enggak? Ya. Apakah Rasulullah sarankan ya Umar, kamu sudah ngasih orang miskin? Kamu sudah bagi untuk orang-orang yatim? Kamu sudah bagi untuk yang lain yang lain? Enggak. Tidak ada umrah silahkan Tapi kalau lebih bagus Memang jangan melupakan yang mis miskin ataupun yatim Inilah haji dan apalagi haji Ji. Tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya belum haji sudah meninggal. Apakah saya boleh menghajikan? Silahkan kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah bukan mengatakan silahkan. Kalau dibalik oleh Rasulullah pertanyaannya, bagaimana wahai seorang perempuan? Karena ada hadisnya dua riwayat. Ada seorang laki dan juga ada seorang perempuan. Perempuan mengatakan bagaimana kalau seandainya ayah kamu dulu punya utang Apakah kamu wajib membayar atau tidak? Oh iya saya wajib membayarkan Haji itu adalah utang kepada Allah Karena dia sudah mampu dia belum mengerjakan Maka kamu wajib menghajikan Kalau dia menghajikan syaratnya sudah haji Berarti haji yang kedua boleh apa tidak? Boleh. Haji untuk siapa? Untuk orang lain. Gak bisa mampu sendiri. Orang lain yang menghajikan. Boleh apa tidak? Boleh. Orang lain itu tidak menghajikan untuk orang tuanya, tapi untuk orang lain. Boleh, boleh, boleh. Untuk dirinya, boleh. Selagi tidak ada larangan. Kecuali peraturan. Nah, peraturan itu bisa dibuat. Sekarang boleh, sekarang besok nggak bo boleh. Sekarang nggak boleh, besok boleh. Karena peraturan itu dibuat untuk keadaan. Contohnya aja, contoh. Contohnya orang, maaf maaf, kalau dulu di Singapura itu dilarang punya anak lebih, maksud dilarang tidak dianjur dianjurkan, dipersulit. Kalau sudah anaknya lebih dari satu, lebih dari dua, dipersulit. Sekarang kekurangan orang, malah yang punya anak banyak dikasih duit. Peraturannya berubah, subhanallah. Karena merasa orang asing yang ada kerja, orang Singapura yang ada. Akhirnya ditambah kemarin ini peraturan, iya bukan kemarin sudah tahun dua tahun ini dirubah dulu dilarang kalau yang punya anak lebih dari satu hidup bayar bayarnya makin anak makin banyak makin ma mahal jadi orang supaya tidak punya anak bah banyak alasannya tempatnya sedikit sekarang karena kekurangan maka dibalik subhanallah itulah peraturan contoh peraturan itu bisa dirubah Rubah. Karena peraturan lima tahun sekali, ini itu tahun sekali. Kalau di sananya kuotanya ditambah Indonesia kira-kira boleh nggak? Kalau orangnya kurang, masalah haji Indonesia dikasih kesempatan 500 ribu, yang baru berangkat 300 ribu, yang sudah haji mau berangkat lagi, boleh atau tidak? Boleh. Sangat boleh, itu peraturan berapa-berapa. Tapi dari segi agama, dibolehkan. Tidak ada larang, kecuali untuk sombong. Karena haji, sebetulnya haji adalah untuk tawadhu merendahkan diri. umroh untuk merendahkan diri. Makanya menjawabnya lab labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika Allah tidak ada merendahkan dirinya yang dulunya suka sombong yang dulunya suka hasut. Ini bagian-bagian dari syirik asghar, sombong. Syirik adalah syirik yang kecil, lebih kecil, kecil, kecil. Kalau banyak jadi besar, sombong. Biasa manusia kadang-kadang ada nggak sifat sombong? Ada apa tidak pak? Ada, ya Allah. Baru punya motor aja udah sombong, ada apa tidak? Suaranya kerasin, mong, mong, mong, mong. Bilang jangan keras-keras, motor, motor. Nah. Gak ditanya jawab kalau urusan motor. Motor, motor, gue. Yang bayar pajak, gue. Yang kredit, Ini itu, ngapain lu ngurusin motor gue? Yang ganti knalpot juga, gue. Wong, wong, bayar baru punya nih. Tetangganya pada ah, kesel akhirnya pusing-pusing depan rumahnya dibuatin polisi tidur buat tinggi mana tinggi lancip lagi mampus hei jangan ini rumah-rumah yang buat polisi tidur ada apa lu ngurusin gue hancur apa tidak ini kalau udah sombong ini gila kan masa sombong baru punya motor aja udah sombong sombong. Nah inilah kita sombong itu biasa. Yang kaya, yang miskin ini cuma yang agak sedikit mending kalau kaya sombong, agak mending tapi nggak boleh. <laughs> Tapi yang lebih parah sudah miskin. Oh. Ada apa enggak kira-kira? Alhamdulillah, mudah di sorga semua. Kalau di sorga itu orang jujur. Orang jujur itu di sorga. Enggak ada orang di sorga yang enggak jujur. Ini subhanallah. Makanya haji dibuat ini untuk apa? Supaya kita subhanallah, supaya kita semuanya apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Makanya ketika labbaik Allahumma labbaik, iya ya Allah, iya ya Allah, aku menuruti panggilanmu ya Allah. Untuk apa? tidak mau syirik lagi, syirik yang beneran dan syirik yang menjadikan tadinya kecil menjadi syirik besar alias sombong. Wow, menghilangkan, menghilangkan. Terus kemudian tafakur di sana, kemudian tadapur di sana, melihat keadaan tafakur, ya Allah, saya ini begini, disuruh pakaian, pakaiannya yang sama, disuruh pakaian yang bagusnya dilepas, disuruh pakaian yang bagusnya di lepas kemudian berdoa apalagi haji wukuf di tempat yang sama yaitu di Arafah boleh nggak orang yang mau wukuf di Mina alasannya pakai akal kan ngapain gitu di sana sana udah capek penuh lagi ya kita nungguin aja di Mina buat sebentar lagi pada kesini hajinya sangat kira-kira kalau orang yang pakai akal-akalan kan kadang-kadang begitu ngapain gitu di sana nyusahin orang penuh terus tempatnya sempit mendingan di Mina aja nunggu di Mina. Ada lagi yang bilang lagi, asal di Mekah aja sekali ya. Mumpung lagi tos kosong, orang semuanya di Arafat, kita tawaf aja ya, kosong. mau, mau cium? yang di sini kan ada kan orang begitu? Orang lagi bagi rahmat di sini, nunggu aja di sana nanti. Nah ini orang ya Allah, Allah lagi kumpulkan di padang Arafat, semuanya, semuanya di padang Arafat. Allah lagi turun sampai Allah membang membanggakan, membanggakan Allah dirinya dan Allah pantas sombong bangga karena Allah yang memilih Kinya Allah mengatakan fa inna Allah yubahi bikumul umama yaum inna Allah yubahi bikumul umama yaumal qiyamah kata Rasulullah. Allah sedang membanggakan kepada para malaikat. Malaikat. Kenapa? Kenapa? Ini lihat para malaikat, ini hambaku dari mana-mana datang hanya untuk membesarkanku, hanya untuk memuliakanku. Rumahnya ditinggal, keluarganya ditinggal, anaknya kadang-kadang ditinggal yang banyak ditinggal betul apa betul kerjaannya tempat tidur yang enak bantal bawa apa tinggal tinggal semuanya ditinggal karena untuk memenuhi panggilan Allah makanya labbaik Allahumma Baik, nah, sampai zikir satu-satunya yang dibaca di tempat sana kecuali zikir ini. Kalau la ilaha illallah di tempat mana-mana, subhanallah di tempat mana-mana. Tapi lebaik Allahumma lebaik hanya di mana? Di sana kecuali lagi latih latihan. Kalau tidak tiba-tiba habis sholat Lebaik Allahumma lebaik Masalah jadi imam, bapak-bapak jadi imam Terus kemudian ada zikir Bagian ada yang zikirnya cahar, Ada yang tidak, kita tidak bawa bahas masalah itu tapi ada yang dihir dihir terus habis assalamualaikum labaik Allahumma labaik kan ibu nama Allah betul apa betul kira-kira makmumnya gimana ikutin apa ngikutin ah eh kita udah di Mekah ya <laughs> so, labaik padahal bagus bagus Baik. artinya bagus apa tidak bagus, tapi tempatnya sesuai apa tidak iya. sesuai yang ada astagfirullah mau doa lain boleh tapi lebih kota Allah lebih hanya di sana hanya ketika umroh dan haji khusus hatta dikirnya inilah haji luar biasa karena apa akan mendapatkan pemberian yang khusus di Arafah Allah akan wisuda atau istilahnya diberikan kemuliaan oleh Allah yang tidak diberikan pada tempat lain termasuk umrah kalah dengan haji subhanallah ketika di Arafat disitulah Rasulullah munajat kepada Allah karena Rasulullah tahu tempat yang paling disayangi oleh Allah hari yang paling mulia hari siang hari yang paling mulia dalam satu tahun itu adalah di wukuf di Arafat tapi kalau malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Kalau siang itu di Arafah. Saat itu paling mulia, makanya doanya luar biasa. Rasulullah berdoa di situ luar biasa. Sampai-sampai kalau orang yang gak haji gimana? Puasa. Suruh puasa Arafah. Ada apa tidak pernah dengar? Pernah puasa? Mudah-mudahan itu diberi pahala seperti orang yang haji. Pahalanya besar luar biasa. Puasa yaum Arafah. Yaum Arafat seakan-akan puasa sebelumnya dan sesudahnya. Satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Allah hari Arafat. Dalam riwayat hadis lain, barang siapa yang mau puasa sepuluh wal fajri wal layalin Itu baik. Ini dalam hadis. Ya enggak? Ini dikatakan, tapi yang paling baiknya itu adalah hari Arafat. Arafat itu supaya kita merenung di sana ya Allah mudah-mudahan berdoa kemudian berdoa di hari itu seperti orang yang lagi wukuf di Arafat barangkali nggak ada sempat kita tidak bisa haji entah karena sebab apa itu urusan Allah mudah-mudahan dapat pahala seperti orang yang haji bisa nggak kira-kira Allah kasih kami sih ragu Allah kaya apa maha kaya sih Allah sayang apa maha penyayang kira-kira ngasih di sana terus ngasih di sini bisa apa nggak? Bisa. Nah, ini urusan Allah. Makanya kita yang belum kesempatan kan tidak hari Arafat itu jangan tinggalin puasa dan berdoa. Bahkan Allah mengajarkan apa? Merenung. Seperti orang yang sedang wukuf di Arafat. Merenung, merenung. Bayangkan Anda kalau seandainya Anda sedang wukuf di Arafat itu diajarkan jadi Anda seakan-akan mirip-mirip tapi jangan terus nanti di situ pakai ihram, jangan. Ya Allah terus labbaik Allah jangan maksudnya merenung bagaimana kebesaran Allah Jalla Jalla. Ketika hari Arafah, di situ karena ada kemuliaan yang sangat luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berdoa kepada Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Rasulullah setiap berdoa bersungguh-sungguh. Tapi ketika itu berdoanya luar biasa karena Rasulullah tahu hari yang paling mulia, tempat yang paling mulia di situ di padang Arafah. Arafah apa yang didoakan Rasulullah Allahumma ghafir liman waqafa bi Arafat Ya Allah ampuni semua orang yang wukuf di Arafat Doa Rasulullah padahal Rasulullah sudah membanggakan kepada malaikat Ishadu bi anni qad ghafartu lahum aku telah mengampuni semua dosa-dosa orang yang wukuf di Arafat Rasulullah berdoa Allahumma gfir li ummati liman waqafa bi Arafat ya Allah ampunilah semua dosa orang yang wukuf di Arafat kata Allah Kata Rasulullah, kata Allah mengatakan, "Qad ghafartu lahum ya habibi ya Muhammad." Aku telah ampuni semua dosa-dosa yang wukuf di Arafat fima baini wa bainahum. Tapi ada syaratnya yang antara aku dengannya. Dosa dia masalah meninggalkan sholat, meninggalkan ini, mengapa buat maksiat? Kata Allah, aku ampuni semua dosa-dosanya orang yang wukuf di Arafah. Masya Allah. Enak apa tidak kira-kira? Pak, enak apa enggak Pak? Mau enggak? Udah pergi? Nah, cepat pergi. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini subhanallah ketika wukuf di Arafat, Allah mengatakan saya ampuni semua Allah tidak mengatakan dosa besar, dosa kecil, tapi kita husnuton. Kalau Allah yang berjanji kecil diampuni apa tidak? Besar bisa nggak? Bisa. Ampuni semua dosa-dosanya, hatta yang besar. Jangan kita menafsirkan yang dengan sendirinya, ah itu kan hanya dosa kecil, dosa besar nggak bisa. Kenapa kamu memperkerdil Allah? Menjadikan Allah tidak bisa, Allah itu bisa selagi Allah tidak ngomong. Maka jangan kamu menentukan. Allah ampuni semua dosa antara aku dengan hambaku Allah. Senang apa tidak? Tapi manusia kadang-kadang dosanya ada nggak dengan manusia? Ada apa tidak kira-kira? Namanya perbuatan dolim, mendolimi saudaranya, mendolimi suap. Oh nggak pada jawab soalnya. Mendolimi suaminya kadang-kadang ada apa tidak? Kadang-kadang, kadang-kadang saya enggak dikit-dikit ngaku nanti lama-lama jadi bu bapak-bapak ada nggak ini istrinya bu ibu ini yang ditolimi ini kira-kira nanti kalau orang contoh aja kalau orang sudah lagi nggak punya duit kira-kira cari duit nggak yang dikoceng konceng yang seribu rupiah cari nggak gitu? yang gope-gope itu cari nggak kira-kira kalau lagi ada duit 5 ribu aja nggak dilihat. Kalau lagi nggak ada cari apa tidak? Cari. Ingat dulu waktu sekolah SMP pernah utang si pula. Ditagi nggak kira-kira? Kalau lagi nggak punya duit? Saya bingung, nggak pernah utang ya. <laughs> Ini tagi, ada uang di sini, cari, cari, cari. Subhanallah, orang nanti di padang mahsyar kalau seandainya pahalanya kurang, dia nyari nggak untuk supaya masuk surga itu harus sekian lagi sekian lagi baru bisa masuk surga. Kira-kira nyari pahala apa tidak? Mau sholat nggak bisa, istighfar nggak bisa. Oh pernah saya didolimi sama fulan. Ya Rob, itu dulu pernah dolimi saya ya Rob, mau masuk surga. Katanya jangan ke surga dulu, tanggil dia supaya selesaikan urusannya denganku. Kira-kira di stop nggak sama Allah? Stop sama Allah. Hei fulan, itu si fulan ada masalah di kamu? Ya, mau bohong keluar ini. iya pernah. Bentar dulu jangan masuk. Kamu maunya apa? Mau bayar duit? Katanya enggak, duit jangan laku. Mau apa? Dulu dipukul, pukul lagi. Enggak, saya mau amalan surga. Kebaikan dia dipotong untuk aku. Kata Allah, ambil ini namanya muflis kata Rasulullah. Orang yang muflis mobil diambil diambil habis pahalanya mau masuk neraka dia masih punya dosa dosanya dipindah kepada orang lain ini perbuatan dolim hati-hati kira-kira kalau suaminya yang berbuat dolim kalau udah terpaksa kira-kira diambil nggak nggak paham duit aja kalau udah nggak ada duit suami ambil nggak kalau udah terpaksa nggak usah suaminya duit negara aja bahkan nggak terpaksa jadi ambil Diambil nggak jujur aja? Diambil. Ambil jujur mudah-mudahan ada surga. Eh? Nah, pokoknya kalau udah terpaksa ambil, pengen makan, mau makan. Iya. Kalau enggak gimana? Begitu juga uang istri, kira-kira suami ngambil nggak? Ambil. Ya Allah, ambil soal niat mau bayar nggak bayar urusan dia, diambil. Apalagi nanti di akhirat kita lagi sudah sangat memerlukan ngerinya luar biasa neraka, sorga, nggak kira siapa-siapa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun Yukni setiap orang mementingkan dirinya. Nafsi-nafsi, nggak lihat suami, nggak lihat istri, nggak lihat anak, nggak lihat orang tua. Masing-masing nafsi, nafsi. Ibu-ibu yang biasanya mementingkan anaknya saat itu lupa dengan anaknya. Yang penting di dirinya. Itu dahsyat luar biasa itu zalim, orang zalim akan ngambil semuanya. Makanya ngeri luar biasa. Rasulullah ketika dibilang katanya diampuni dosanya hanya antara Allah dengan hambanya. Terus yang berbuat zalim bagaimana ya Allah? Kan masih banyak yang berbuat zalim, betul apa betul? Kita ngakui nggak banyak berbuat zalim? Ngakui nggak? mudah-mudahan dimaafin oleh Allah. Ini terus gimana? Harus nyari, minta maaf sama si fulan. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang Nggak ketemu. Kadang-kadang mau bayar bisa bayar, kadang-kadang tidak bisa bayar. Kadang-kadang pernah mengatain dia orang di belakangnya, istilahnya apa namanya? Ngerum. Pi, ada nggak orang suka ngerumpi? Ada apa tidak? suaminya Suaminya dirumpi, ada nggak? Istrinya dirumpi, ada apa tidak? Masuk ke warung terus ditanya sama yang jual warung kopi itu, gimana keluarga? ada payah istri saya. Kebetulan warungnya dia janda lagi. yang jual warung kopi itu janda, Messi muda lagi. Kira-kira curhat apa tidak gitu Ditanya, gimana bapak ibu? Payah. Kenapa? Ya begitulah, udah sering sakit-sakitan. Ada nggak kira-kira harus sono gitu? ini banyak. Alhamdulillah. Dia di sono. Iya, <laughs> ini subhanallah. Ini subhanallah. Ini gerumpi apa tidak kira-kira? Dosa apa tidak kira-kira? Hanya kalau ditanya yang baik, gimana suaminya? Fine, thank you, very good. Nah, baik sekali suami saya, tidak ada do Enak apa tidak kira-kira? Ini gerumpi apa dapat pahala ini? Banyakannya gimana? Gak usah jawab, nanti pikir. Suaminya baik apa tidak? Pelitnya. begitu juga suami, begitu juga istri biasa itu sama teman kalau lagi seneng dipuji luar, kalau lagi gak seneng dibanting habis-habisan. Ini ngerupi apa tidak? Dosa apa tidak? Dosa. Dolim apa tidak ini? Pernah kita minta maaf? Paling minggu lebaran. Ah, <laughs> ikut <laughs> apa dosanya udah jangan cerita yang bertanya. enggak saya enggak maafin kecuali kalau abang sudah terus terang enggak kalau pulang kerja saya mampir warung kopi itu kenapa saya sering ngerumpi. Ngerumpinya apa ya istri saya begini begini kira-kira dimaafin nggak <laughs> ini luar biasa ini dosa, ini dosa, ini dosa, belum lagi ngeledek, belum lagi ngejek, belum lagi jatuhkan, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum. Ini semuanya. Ya Allah Rasulullah ketika ditunjukkan, ya Allah umatku Rasulullah kepingin semuanya masuk surga. Makanya berdoa tadi dia senang. Di ya Arafat doa lagi Rasulullah. Ya Arab. Sampai Rasulullah nawar lagi kepada Allah. Ya Arab, insyikta. Ya Arab, wahai ya Allah Tuhanku. an Insyikta. Antu'tiya lidzalimil jannah wa an antagfira lil, lil madlum. Ya Arab. Ya Arab. Kalau dengan kehendakmu, dengan keesaanmu, dengan kebesaranmu ya Allah, engkau bisa memberikan sorga kepada orang al-madlum. Insyita antuti al-madlum il jannah wa antar biradhi Ya Rob, mudah-mudahan engkau ini ber, uh, mampu untuk memberikan sorga orang yang didolimi tanpa minta daripada yang mendolimi. Dan engkau memberikan orang yang dolim ampunan kepada mereka. Kata Allah, Allah belum diampuni Rasulullah. Belum dikabulkan kata Allah, tidak. Tidak, ini di Arafat. Tidak, tidak, tidak. Sampai Rasulullah keluar dari Arafat. Setelah keluar dari Arafat menuju ke kemana? Musdalifah. Di Musdalifah, Rasulullah tidak putus asa. Minta lagi sama Allah. Ketika minta Allah, Ya Rabb, إن شئت أن تؤتي للظالم الجنة للظالم للمظلوم الجنة وأن تغفر للظالم يا Allah Ya Allah dengan kekuasaanmu ya Allah dengan kebesaranmu ya Allah Engkau berikan orang yang dizalimi itu surgamu dan engkau maafkan orang yang berbuat zalim Kemudian Rasulullah dikabulkan oleh Allah di Musdalifah saat itu Rasulullah senyum luar biasa. Sina Abu Bakar dan Sina Umar melihat. Sina Abu Bakar dan Umar melihat. Ya, Rasulullah senyum. Ada apa senyum? Ketika di Arafat menangis luar biasa Rasulullah. Ketika di hari-hari haji kebanyakan orang menang, menangis karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah, mengakui dosa-dosanya, kebesaran Allah. Tapi di sini senyum. Sina Abu Bakar dan Umar bertanya, "Ya Rasulullah, Kenapa engkau senyum di tempat seperti ini? Seperti biasanya tidak ada yang senyum di tempat-tempat seperti ini. Apa jawabannya Rasulullah? Adhakakumallahu sinnakuma. Katanya, semoga Allah kasih kalian berdua juga senyum. Masya Allah. Ada apa ya Rasulullah kalau boleh tahu? Rasulullah cerita. Katanya tadi, aku dari mulai siang di Arafat berdoa, berdoa, berdoa dikabulkan oleh Allah doanya. Untuk apa? Untuk orang yang wukuf di Arafat semua dosanya diampuni oleh Allah. Tetapi dosa yang dolim orang kepada orang kata Allah saya tidak ampuni. Tapi antara aku dengan hambaku aku ampuni semuanya. Kemudian aku tidak putus asa sampai di Musdalifah aku minta lagi dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan Allah apa tunjukkan setan. Setan tahu setan? Gak ada yang kenal hebat bener. Rupanya setan takut sama kita. Amin ya. Amin Bener. Nah, mudah-mudahan. Makanya gak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, diganggu oleh nah, eh, dia pada taklim mau pada tidur. Nah, taklim semuanya. Alhamdulillah gak ada yang ngantuk atau yang di belakang. Ini subhanallah ketika syaitan itu ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika syaitan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, itu syaitan apa? Ngambil tanah, kemudian dilempar-lemparkan ke kepalanya. Wailah, wailah, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad selamat semuanya orang yang masuk apa ah, wukuf di Arafat diampuni semua dosanya antara dia dengan Allah dan antara sesama manusia yang nanggung Allah. Enak apa tidak kira-kira? Syaitan mengatakan apa? Aku celaka, aku udah ganggu dia dari mulai balik. Dia sudah tolimi si fulan, tolimi fulan, tolimi fulan. Malas ibadah, malas ibadah. Diampuni semuanya. Berarti dia ahli surga sedih setan luar biasa sampai melempar-lempar tanah ke kepalanya itulah setan hamba Allah senang setan kalau hamba Allah sedih setan kita lihat ada nggak orang yang begitu kalau lihat orang lain senang sedih kenapa dia bangun rumah dari mana duit ada apa tidak kira-kira Baru kemarin beli mobil, beli mobil lagi. Ada apa tidak kira-kira? Berarti? Berarti? Sebalikannya, itu mobilnya tabrak. Alhamdulillah. Rumahnya rusak. Alhamdulillah. puasa. Makanya ini perbuatan ini ini Allah kasihkan kepada orang-orang yang haji. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat haji. Ini Rasulullah berkhutbah di situ khutbah luar biasa di Arafat ringkasnya tapi makna ini adalah apa? Katanya Rasulullah SAW ketika khutbah yang sangat dahsyat itu di padang Arafat. Ketika khutbah ini apa dikatakan bahwa uh, badan anda, amwal anda, innama amwalakum, wazanakum haram bahwa badan Anda, harta Anda haram kalau tidak digunakan pada tempatnya. Sampai dikatakan istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan untuk kalian itu perempuan jaga dengan baik. Baik khaira dengan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai mendolimi wanita. Ini di Arafat, nggak ada dibilang, hei jaga lelaki nggak ada di situ. Di situ, di situ tidak ada bukan saya muji ini. Ini khutbahnya Rasulullah di Arafat karena biasanya yang sering didolimi biasanya perempuan apa laki? Kepada dia perempuan apa laki? Benar Pak? Nah, biasanya, tapi tidak sedikit juga orang laki Dolimi. Ada apa tidak? Betul atau betul? Rasulullah pesen, pesen jangan ditolimi khaira khaira jaga perempuan dengan baik baik jaga dengan baik nah ini yang dikuatkan di dalam tak Lik. makanya sirgot taklim nggak ada orang laki bilang kalau istri saya begini begini begini begini saya begini kan ada nggak ada kalau suami nah, Seandainya saya meninggalkan, seandainya ini itu, itu baru. Karena ini adalah Rasulullah pesan, memang pesan Rasulullah. Jangan menganiaya, jangan mendolimi wanita. Wanita itu istri, wanita itu ibu. Karena biasanya yang sering didolimi itu bapak ibu. Tapi yang lebih biasanya ibu apa bapak? Yang didolimi sama anak biasanya yang lebih itu biasanya ibu apa bapak? Betul pak? Banyak bingung. kalau anak sama bapak ada takutnya dikit. Tapi kalau suaminya nyuci kosong gimana? Nah, nanti dulu buka pertanyaan habis ini. Nyuci kosong Nanti dulu, bentar dulu ini ya, pertanyaan hampir ini hampir habis. Jadi maksudnya di dalam Arafat itu Rasulullah tidak membicarakan masalah salat ojo ini istausu nisaakum khair khairah. Jaga perempuan kalian itu dengan baik. Kalau mau ngasih juga dengan jangan ngasih duit diambil dasar matanya hijau nah, tahu aja udah tanggal hmm, padahal ini di ini sudah dihapus tuh tanggal satu tapi tahu aja perasaannya tahu aja tadi kemana katanya feeling feeling feeling suaminya kemana nah ini subhanallah tadi mau ngasih senyum mau marah bisa nggak marah senyum masuknya dengan baik, jangan ngata ngatai Dengan baik, khairah. Makanya perempuan mau dikasih dengan baik, nggak dikasih dengan baik. Mau nikah dengan baik, minta dengan baik. Baik, maaf kalau terjadi perpisahan juga dengan baik. Itu pesannya Rasulullah. Jangan kalau sudah maaf kulitnya kalau kulit kalau udah tua gimana biasanya? Hmm. Kulitnya kendor apa nah, bahasa halusnya. Suami kulit kendor duitnya banyak. Gak apa-apa. Ah. banyak kayak yang mau. Tuh, tuh, tuh, tuh. Ini loh, diganggu sana, ganggu sini, diganggu sana, diganggu sini. Ini udah ya udah kesian, kasih duit aja, kasih duit aja. Eh, ini khairat kalau memang kalau nggak seneng kalau memang sudah tidak mau, harus dengan baik-baik. Dulu kamu minta dengan baik, kembalikan saya dengan baik. Malah kalau yang lebih baik lagi kalau bisa. Jangan dianiaya, jangan didolimi. Ini subhanallah. Rasulullah SAW pesen, pesen, pesen, pesen banyak begitu juga. Ini itu sampai masalah riba diharamkan di dalam apa khutbah Arab Arafat, masalah ini masalah hukukul insan, haknya tetangga dan seterusnya itu dipidato kalau Rasulullah di padang Arafat. Arafat karena ini adalah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya bisa berangkat haji. Mudah-mudahan ketika nanti orang di wukuf di Arafat yang belum berangkat kita bisa merenung seperti orang yang wukuf di Arafat. Jangan tinggalkan puasa sunnah. Sunnah Arafat itu luar biasa pahalanya. Seperti orang puasa setahun sebelum dan setahun sesudahnya itu gunakan untuk puasa kalau lebih bagus lagi ulama mengajarkan mengambil dari sunnah sunnah Rasulullah dari mulai tanggal satu dul Hijjah terus terus kalau nggak bisa paling tidak tanggal 9 Dhul Hijjah ini amalan-amalan yang bagus untuk kita buat kemudian banyak beristighfar, banyak merendahkan diri. Kemudian kalau yang punya rezeki jangan lupa kurban. Tapi jangan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 salah satu di antara waktu itu ayam tasyrih. Ini kurban. Kalau siapa yang mampu ini itu amalan saat itu luar biasa. Amalan-amalan hari-hari itu hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Allah Jalla Jalalu mudah-mudahan Allah berkahi kita seperti dalam pernamis kita dalam pernamis kita kita ada sesi kedua yaitu sesi tanya jawab